oleh Imam Muslim dan disyarahkan oleh Imam Nawawi hadis tentang penyakit dari penyakit-penyakit yang banyak yang berkembang di tengah masyarakat. yang berbunyi An Hudzaifah annahu balaghahu rajulan ينم haditha فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام dari حذيفة sampai kepadanya bahwasanya ada seorang yang suka melakukan namimah di dalam pembicaraannya. Lantas Hudzaifah bin Yaman dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk ke dalam surga namam. Dalam hadis yang berikutnya dicantumkan oleh Imam Muslim An Hammam bin Al-Harith قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات dari Hammam bin Haris dia mengatakan ada seseorang yang suka menukilkan pembicaraan kepada gubernur dan ini yang sering mengadukan kepada gubernur fakunna julusan fil masjid kami duduk di dalam masjid. Faqala al-qaum sekelompok dari mereka mengatakan hadza mimman yaqulul hadis. Ini di antara orang-orang yang suka menukilkan hadis. yakni menukilkan pembicaraan, melaporkan ilal amir kepada gubernur. Qala faja'a hatta jalasa ilaina. Lalu Hammam bin Haris dia mengatakan orang itu pun datang sampai dia duduk di tengah kami. Faqala Hudzaifah lalu Hudzaifah mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak akan masuk ke dalam surga qattat Hadis yang ketiga masih dari Hammam bin Haris, qal kunna julusan ma Hudzaifah fil masjid. Kami duduk bersama Hudzaifah bin Yaman di dalam masjid. Faja'a rajulun hatta jalasa ilaina. Lalu datang seseorang <clears throat> sampai dia duduk kepada kami. Faqila li Hudzaifah. Ada yang mengatakan kepada Hutsaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "In hadza sesungguhnya orang ini yarfa'u ila sultani asya." Dia mengangkat banyak hal kepada penguasa. Ini maksudnya dia melaporkan banyak hal kepada penguasa. Faqala Hudzaifah iradata an yusmi'ah Lalu Hudzaifah berkata, pengen memperdengarkan orang yang duduk tadi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Tidak masuk ke dalam surga al-qattat yaitu namam Imam Nawawi <clears throat> mengatakan An-Namam dan Qattat sama maknanya. La yadukhul jannata Namam sama la yadukhul jannata Qattat. Apa itu namimah atau namam adalah orang yang melakukan namimah. Qattat orang yang melakukan namimah juga. Apa itu namimah? Ulama mengartikan namimah itu adalah naqlu kalamin nasi ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsadi bainahum. Namimah itu menukilkan perkataan sebagian manusia kepada sebagian yang lain dalam sisi merusak hubungan antara mereka. Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Hudzaifah maka orang yang suka melaporkan kepada gubernur atau kepada orang lain tentang orang lain, maka itu juga termasuk dikatakan namimah oleh Hudzaifah karena dia mengucapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia mendapatkan laporan bahwasanya ada orang yang melakukan perbuatan suka menukilkan informasi kepada amir Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dia mengatakan, "I'lam anna an-namimata innama tutlaqu fil akthari ala man yanimmu qawl al-ghairi ila al-manquli fi." Ketahuilah bahwasanya pada umumnya namimah itu disebutkan atau dimaknai adalah terhadap orang yang menukilkan perkataan orang lain kepada orang yang menjadi objek pembicaraan. Kama taqulu sebagaimana engkau mengatakan fulanun yatakallamu fika bikadha Kita mengatakan misalkan kepada si A, kita katakan si B membicarakan Anda begini dan begitu. Ini pada umumnya dikatakan sebagai namimah. Qal lalu dia mengatakan walaisatin namimatu makhsusatun makhsusatan bihada Namimah itu bukan khusus seperti ini saja. Bukan hanya menukilkan perkataan orang kepada orang yang dibicarakan. Balhadun namimah. Malahan batas namimah itu atau definisi namimah itu adalah kashfu ma yukrahu kashfuhu sesuai mengungkapkan apa yang tidak disenangi untuk diungkap. Mengungkap, membuka apa yang tidak disenangi untuk diungkap. Sawa'un karyahul manqulu anhu Baik itu tidak disenangi oleh orang yang dinukilkan perkataan darinya. Berarti orang pertama yang berbicara. Si A misalkan berbicara tentang si B. Apakah pembicaraan atau uh, kita bermajelis Lalu ada seseorang berbicara. Dan ingat, al-majlisu aminun. Kawan al-jalis amin. Kawan kita duduk itu adalah orang yang dipercaya. Jangan kita menjadi mata-mata atau jangan kita menyebarkan informasi yang kita dapatkan dalam kita bermajlis. Karena kawan duduk itu atau kawan bicara adalah yang dipercaya. Sebagai contoh, ada kawan kita yang curhat. Maka boleh jadi yang dibicarakannya itu bermacam-macam. Boleh jadi tentang dirinya maksiat yang pernah dia lakukan. Ketika dia berbicara dengan kita tentang pribadinya, berarti dia telah percaya kepada kita. Maka kita tidak boleh membicarakan apa yang kita bicarakan tadi kepada orang lain. Dia pengen ditutup pembicaraan itu. Ya. Hanya kita antara antara dia dengan kita yang dia maui. Empat mata. Maka kalau kita ungkapkan itu, pasti dia tidak suka. Misalkan kita bicara dengan orang lain, kita katakan fulan, aduh curhat kepada saya, Masya Allah, masanya dulu adalah masalah yang gelap, hitam. Ya. Ini nggak boleh. Karena kita mengungkapkan apa yang tidak suka diungkap, Membuka apa yang tidak suka diungkapkan. Yang ini pasti tidak disenangi oleh orang yang mengkulu anhu. Orang yang berbicara yang dinukilkan darinya. awil mengkulu ilaihi atau yang tidak disenang, disenangi oleh orang yang menjadi tempat kita menukilkan. Kalau kita tadi berbicara dengan si A, lalu kita bicarakan kita sebagai objeknya atau tempat kita menukilkan adalah si B. Baik pembicaraan kita ini tidak disenangi oleh si A, yang dia yang berbicara, atau tidak disenangi oleh si B, orang yang menjadi tempat kita memberikan informasi. Ausalisun atau yang ketiga yaitu orang yang menjadi objek di dalam pembicaraan. Wasawa'un al-kashfu bil kinayah. Baik itu mengungkapkan rahasia tadi atau mengungkapkan apa yang tidak yang tidak disenangi untuk diungkap baik secara kinayah. Kinayah itu apa? Kata sindiran. Atau kata kiasan. Au ramzi atau dengan rumus-rumus tertentu. Awil ima atau dengan isyarat-isyarat. Terkadang kita dengan kawan tertentu sudah punya isyarat-isyarat ya kode-kodean. Maka dengan bahasa kode-kodean itu kawan kita udah ngerti. Ya, atau dengan rumus-rumus tertentu. Walaupun orang lain tidak mengetahui, tapi ketika kita memberikan pesan kepada orang dan dia sudah mengerti, maka ini juga oleh Imam Al-Ghazali disebutkan, ini juga namanya namam atau perbuatan namimah. Lalu beliau mengatakan fahqiqatun namimah ifsya'us sirri Hakikat dari namimah itu adalah membuka rahasia atau menebarkan rahasia. Misalkan kita ngomong sama orang, ini antara saya dengan Anda aja ya. Ya. Begini begini begini begini. Lalu kawan kita juga setelah itu dia bilang, "Ini informasi dengan Anda aja ya, khusus Anda ya." Ya, sudah berantai mungkin 10 kali. Ya, semuanya khusus untuk Anda. Wahat kusitri amma yukraw kashfuhu. Membuka penutup apa yang tidak disukai untuk dibuka. Ada satu yang ditutup. Biasanya manusia ini paling penasaran kalau seandainya dikatakan jangan. Coba aja deh. Ada pernah ada seorang dia melakukan e, waktu dia di SMA dulu katanya. Dibikin tulisan jangan dibuka dan jangan dibaca. Wah, ini menjadi penasaran. Lalu dibuka oleh orang, taunya ketika dia buka yang adalah caci makian. Tapi ketika kita mengatakan jangan, orang semakin penasaran. Nah, hakikatu uh, an-namimah adalah menebarkan rahasia, membuka rahasia, membuka penutup apa yang tidak disukai untuk diungkap atau untuk dibuka. Falau ra'ahu yukhfi malan li nafsihi fadzakarahu fahuwa namimah. Kalau seandainya dia melihat seseorang menyembunyikan harta, satu harta, satu benda untuk dirinya, lalu dia ungkapkan, ih sefulan ada yang menyembunyikan sesuatu. Maka kata Imam Imam Al-Ghazali al, dia mengatakan ini adalah namimah. Maka kalau kita lihat hampir mirip dengan ya, hampir mirip dengan al-ghibah. Ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kalau ghibah kita menyebutkan apa yang tidak disukai oleh saudara kita. Kita sebutkan tentang saudara kita, kita membicarakan saudara kita apa yang tidak disukai. Nah, kalau di sini ada seseorang yang menyembunyi-menyembunyikan, dia tutup-tutupi, tapi kita buka. Beliau mengatakan <clears throat> wa kullu man humilat ilaihi namimatun وقيل lau فلان يقول فيك ويفعل فيك Setiap orang yang dibawakan kepadanya berita namimah. <coughs> yakni sebagai objek, uh, sebagai tempat berbicara. Apakah orang itu menukilkan si fulan berbicara tentang engkau begini si fulan melakukan sesuatu untukmu begini apa sikap kita ada enam sikap yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi informasi namimah <coughs> yang pertama, Allah yusaddiqahu. Jangan dibenarkan ucapannya. Jangan langsung kita merespon, mengiyakan, oh iya ya, jangan. Kenapa? Lianna namam fasiqun. Karena orang yang melakukan namimah itu adalah orang fasik. Kalau orang fasik bagaimana? Informasinya jangan langsung ditelan. Ya ayyuhallazina amanu In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kenapa dia fasik? Karena perbuatan namimah itu dilarang. Perbuatan dosa besar. Seorang yang melakukan dosa besar berarti dia fasik dengan maksiatnya. Yang kedua, Sikap kita yang kedua, ayanhahu an dalika, wa yansahahu wa yuqabbiha lahu fi'lahu. Yang kedua, kita larang orang tadi dari perbuatan namimah. Kita nasihati dia dan kita jelekkan perbuatannya. Maksudnya bagaimana? Kita larang dia. Ya akhi, antum begini namanya namimah. Atau namam. Ini dilarang oleh agama kita. Ini nasihat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, La yadukhul jannata namam. Tidak masuk surga orang yang namam melakukan namimah begitu keji perbuatan namimah ini dia akan merusak hubungan sesama manusia kita nasihati yang ketiga an yubghidahu fillah taala hendaklah dia membenci karena Allah. Orang yang menukilkan tadi kita tidak sukai dia karena Allah. Bukan karena dia ya membicarakan kita atau yang lain tidak akan tetapi karena Allah. Kenapa? Li'annahu baghidun Allah Wajib bughdu man Allah. Karena orang yang melakukan namimah adalah orang yang dibenci di sisi Allah. Dan wajiblah kita membenci orang yang dibenci oleh Allah. Maka orang tadi kita tidak sukai. Kalau seandainya ada orang yang suka melakukan perbuatan namimah, maka kita menjauh. Ya. Selama dia masih melakukan perbuatan tersebut. Yang keempat, Allah yadhunna bi akhihi al-ghaibi as-su'a. Yang keempat, janganlah dia berprasangka buruk terhadap kawannya yang gaib, yang ketiga. Yang ketiga itu mana? Orang yang dibicarakan pada saat itu. Ketika si A datang kepada kita, si A adalah yang orang kedua, kita orang pertama. Si A mengatakan si B membicarakan Anda. Maka janganlah kita berprasangka buruk kepada si B. Maka di sini bisa dikatakan istilahnya praduga tidak bersalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Ini yang keempat. <clears throat> Jadi ada orang yang menukilkan kepada kita Maka yang keempatnya jangan kita berprasangka buruk kepada kawan yang dibicarakan itu. Yang kelima, Allah yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassusi wal bahthi fi an dhalik. <clears throat> yang kelima sebenarnya Yang yang keempat, kalau dia lakukan, insya Allah yang kelima dia tidak lakukan. Tapi kalau seandainya yang keempat tidak bisa dia perbuat, ya jangan langsung kita mengira, oh iya, pantasan ya, dia sudah berubah sikap dengan saya. Berarti ini langsung kita <clears throat> boleh jadi kita membenarkan dari sikap yang pertama, atau kita langsung berprasangka buruk kepada kawan kita dan ini tidak boleh. Yang kelima, janganlah apa yang dibicarakan atau dikisahkan kepada kita membawa kita untuk mentajasusinya, memata-matainya. Kita bilang, iyakah? Kita lihat lagi. Kita kita coba coba deh Nanti besok saya akan lihat nih gimana dia mulai memata-matai. Biasanya memata-matai ini ketika kita sudah berburuk sangka. Coba kita lihat dalam ayat dalam surah Hujarat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ayat orang-orang beriman jauhilah prasangka atau jauhilah sering berprasangka. Kenapa? Kita tidak boleh sering berprasangka. Inna badadh dhanni itim. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Prasangka mana? Prasangka yang buruk. Buruk sangka. Ini adalah dosa. Orang yang buruk sangka apa yang akan dilakukannya setelah itu? Pasti dia memata-matai. Maka Allah mengatakan, "Fala tajassasu." Janganlah kalian memata-matai. Karena dia sudah berburuk sangka kepada kawannya, maka dia ikuti dengan memata-matai. Baik, kalau seandainya sudah dimata-matai, Data sudah dapat nih, sudah terkumpul data untuk hasil memata-matai kawan. Apakah mungkin data itu dia simpan di dalam hatinya? Atau dia taruh di malaf di filenya? Tidak. Pasti dia akan ceritakan kepada orang lain. Oh iya, setelah saya memata-matai memang terbukti nih Nggak akan mungkin dia akan menyimpan data itu sendirian. Maka Allah mengatakan, "Fala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian meribai sebagian yang lain. Data tadi ketika kita informasikan kepada orang lain berarti kita telah meribai. Nah, yang kelima yang tadi janganlah informasi yang sampai kepada kita mendorong kita untuk mencari-cari dan memata-matai orang yang dinukilkan darinya. Lalu yang keenam Allah yarda li nafsihi manuhiyan namamu anhu janganlah dia ridha untuk dirinya akan perbuatan yang namam dilarang dari perbuatan tersebut apa maksudnya disebutkan di sini fala yahki namimatahu anhu فيقول فلان حكى كذا فيصير به نمام Janganlah dia menceritakan namimah tentang dirinya. Sehingga dia mengatakan si fulan menceritakan kepadaku bahwa si fulan membicarakan tentangku. Ya. Jadi begini. Ketika si B atau ah, si A datang kepada kita, dia mengatakan si B membicarakan tentang Anda. Taib. Oke, kita tidak benarkan. Ah, janganlah. Mungkin nggak nggak mungkin seperti itu. Tapi tahu-taunya ketika kita ketemu dengan teman kita si C, kita bercerita kepada si C. Tadi si A datang. Kenapa dia datang? Katanya si B itu menceritakan saya. Ya. Berarti dalam kondisi yang seperti ini dia juga juga sudah menjadi nemam. Ya. Sehingga dia melakukan apa yang dia melarang nemam sendiri. Dia melarang nemam, dia melarang orang lain untuk bernamimah. Tapi dia sendiri jatuh juga di dalam namimah. Jadi bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya kalau ada orang yang menukilkan kepada kita pembicaraan tentang orang lain terhadap diri kita, pertama jangan kita benarkan, ah nggak ada itu. Yang kedua, kita nasihati. Yang ketiga, kita benci orang ini karena Allah. Yang keempat, jangan kita berprasangka buruk kepada orang yang menjadi objek pembicaraan dengan dengan kawan ini. Kemudian jangan diikuti dengan mata-mata. Yang keenam, jangan diceritakan kepada orang lain. Menceritakan apa? Menceritakan pembicaraan kita dengan si A. Ya. Jangan kita ceritakan kepada orang lain, sudah kita simpan sendiri. Kalau kita ceritakan lagi, kita sudah menjadi namam juga. Nah, dengan hal ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengambil sikap yang enam sikap ini, maka insya Allah Selesai dong permasalahan. Yang terjadi sekarang di tengah-tengah masyarakat ini namam ini sangat banyak nih. Ya. Orang-orang yang menukilkan perkataan yang merusak hubungan. Terkadang kita sendiri juga ikut namam, sadar atau tidak sadar. Apalagi kalau seandainya terjadi perbedaan antara ustadz yang paling berbahaya itu adalah muridnya ya karena yang akan menukilkan perkataan ini adalah murid nah hati-hati kita sebagai murid ustadz jangan kita termasuk namam ada seorang murid terkadang datang ke majelis ini bukan ikut pengajian tetapi mencatat ya, kesalahan ustadz. Lalu setelah sebulan dia katakan, waduh memang benar tuh ustadz tuh. Sebulan saya duduk dengan dia, ah ini catatan kesalahannya, ini ini ini ini. Subhanallah ini adalah nama kelas kakap nih. Ya, Ini yang terjadi dan ini adalah perusak-perusak dakwah. Perusak hubungan antar manusia. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena bahayanya namimah ini Nabi mengatakan la yadkhul namam. Ini ancaman besar terhadap orang yang suka menukilkan pembicaraan dalam tujuan merusak hubungan. Setan itu terkadang dia memberi motivasi kita. Membabin nasihat dari sisi nasihat. Ya. Atau membabid din dari sisi agama. Dia hiasi kita ini bahwa ini yang kita lakukan sekarang ini menukilkan dan menyebarkan rahasia ini dalam rangka menasehati. Imam Syafi'i dia mengatakan bahayanya berbicara. Seorang apabila dia ingin berbicara, hendaklah dia pikirkan dulu Apakah yang dibicarakannya ini bolehkah atau tidak boleh? Kalau seandainya yang dibicarakan itu adalah haram, tidak boleh, dia harus langsung berhenti. Tapi kalau seandainya yang akan dibicarakannya itu adalah boleh, dia tinjau ulang lagi apakah ini mendatangkan mudarat apakah akan memunculkan perpecahan atau tidak kalau mendatangkan mudarat walaupun boleh dia bicarakan walaupun mendatangkan mudarat eh, oh, kalau seandainya mendatangkan mudarat dia tidak boleh lakukan kalau seandainya terjadi perpecahan ketika dia hasil dari pembicaraan dia itu tidak boleh dia lakukan. Coba kita lihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika di Muzdalifah melaksanakan haji bersama Utsman bin Affan Utsman pada saat itu dia menyempurnakan sholat maghrib dan sholat isya. Yang sunnahnya adalah menjamak kasar atau qasar jamak. Maghrib tiga, tiga rakaat dan isya dua rakaat. Abdullah bin Mas'ud tahu sekali apa yang seharusnya dilakukan tapi dia tidak menyelisihi Utsman bin Affan. Coba di sini. Berarti pada saat itu Utsman bin Affan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi di dalam perbuatan mengkosor dan menjamak solat di Muzdalifah. Abdullah bin Mas'ud tahu tetapi dia mengikuti Utsman bin Affan. Beliau mengatakan al khilafu syarr. Perbedaan itu adalah buruk. Berdampak buruk. Maka karena itu walaupun kita merasa pada saat itu adalah benar tapi kalau seandainya memunculkan fitnah setelah tersebut, maka itu akan lebih buruk lagi. Kalau dalam pembicaranya akan memunculkan fitnah, perbedaan, maka jangan dia ucapkan. Walaupun boleh dia ucapkan. Kau muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna la yadkhulul jannata namam? Tidak masuk ke dalam surga orang yang suka namam atau orang yang suka namimah. Namam nama pelakunya. Imam Nawawi dia mengatakan makna la yadkhulul jannata namam dalam hal ini ada dua pentakwilan, penafsiran. Yang pertama tidak masuk ke dalam surga orang yang melakukan namimah maknanya betul-betul tidak masuk ke dalam surga jika orang yang melakukan namimah itu dia menghalalkan namimah ya tanpa ada takwil dia betul-betul sudah dijelaskan kepadanya begini dan begitu, tetap juga dia mengatakan nam, me, me, me, melakukan namimah itu halal misalkan. Dia anggap itu halal. Berarti di sini dia menghalalkan apa yang diharamkan. Siapa yang menghalalkan apa yang mengha, apa yang telah diharamkan oleh agama, oleh Allah dan Rasulnya, maka dia terancam dengan kafir. Maka orang kafir tidak akan masuk ke dalam surga. Yang kedua, maknanya adalah la yadkhulul jannata namam tidak masuk ke dalam surga orang yang suka melakukan namimah. Dan namimah itu adalah maksiat. Maksudnya di sini dia tidak masuk surga bersama orang-orang yang masuk ke dalam surga. Artinya dia tidak masuk surga langsung. Akan tetapi dia diundur masuk surganya. Boleh jadi dia dimasukkan ke dalam api neraka dahulu. Setelah itu baru dia masuk ke dalam sorga. Kalau begitu dia tidak masuk ke dalam sorga dari awal. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini merupakan hadis ancaman yang berat bagi orang yang suka melakukan namimah. Maka oleh karena itu mari kita jauhkan diri kita dari perbuatan namimah ini. Jangan kita memiliki kontribusi untuk merusak masyarakat. Merusak persatuan, merusak kedamaian dengan melakukan perbuatan namimah. Mudah-mudahan kajian kita yang pendek ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya pernah curhat untuk mendapatkan solusi masalah saya. Akan tetapi di kemudian hari permasalahan saya tersebar dengan tidak disebutkan nama saya. Hal ini membuat hati saya tidak nyaman. Apa yang harus saya lakukan? Dan apakah sepulan tempat curhat saya telah melakukan namimah? Tapi pertama kita harus bersikap adil. Tidak semua uh, tidak boleh jadi tidak kita saja yang punya masalah yang sama. Boleh jadi ada orang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Kecuali kalau seandainya disebutkan hal-hal yang ya tempatnya eh, kampungnya kemudian lokasi-lokasi cuma namanya aja tidak disebutkan nah mungkin ini adalah dugaan berat bahwasanya itu ada permasalahan kita ya Boleh jadi ketika dia orang ini menceritakan dia menceritakan uh, mengambil satu pelajaran ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada tiga orang yang datang kepada ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah yang satu Akhirnya dia mengatakan saya tidak akan uh, saya tidak akan uh, tidur malam. Saya akan beribadah tiap malam. Yang satu lagi dia mengatakan saya tidak akan eh, saya akan berpuasa dan tidak akan berbuka. Setiap hari dia akan berpuasa. Yang ketiga dia mengatakan saya tidak akan menikah. Karena dia beranggapan bahwasanya nikah ini menghalang dia beribadah kepada Allah. Lalu mendengar informasi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma balul kaum? Apa urusan apa gerangan kaum ini yang mengatakan begini dan begitu?" Ya. Maka ketika kita menyebutkan perbuatan tidak menyebutkan orangnya ya maka itu tidak apa-apa dan itu tidak dimasukkan dengan ribah dan tidak juga namimah akan tetapi dalam permasalahan ini juga boleh jadi ini adalah kasusnya sangat-sangat spesial maka ketika kita merasa tidak nyaman supaya tidak mendatangkan ya was-was terus dalam kehidupan kita sehingga muncul prasangka buruk kepada kawan kita yang kita telah curhat kepadanya lebih baik kita tanyakan ya ya akhi kok cerita tentang saya ini sudah bersebar ya walaupun nama saya tidak disebutkan Apakah antum pernah menceritakan kepada orang lain? Ya. Kita tanyakan. Ketika dia mengatakan, "Oh, enggak, enggak pernah saya menceritakan." Ya udah. Berarti kita anggap ini adalah cerita orang lain. Ya. Jika dia mengatakan tidak pernah. Apakah dia jujur atau tidak jujur dalam ungkapan eh, bercerita kepada kita, kita terima dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bolehkah kita menceritakan kejadian yang menimpa seseorang dengan tidak menyebut namanya untuk tujuan agar bisa diambil pelajaran? <clears throat> Boleh. Ya. Boleh kita menceritakan ya akan tetapi jangan sampai cerita itu orang orang lain paham wah ini yang yang diceritakan si fulan nih ya tinggal namanya aja nggak disebut wah jangan ya semua orang maklum dengan kisahnya jangan lebih baik jangan ya wallahu a'lam apa yang harus kita perbuat jikalau ada informasi yang datang kepada kita dan itu benar baik eh, dikecualikan dalam permasalahan tadi adalah kalau seandainya ada yang memberikan informasi di dalam itu ada kemaslahatan syariah. Contoh ada orang intel ya lalu dia mengatakan eh kayaknya rumah anda ini sedang diincar diincar-incar oleh pencuri nih hati-hati ya kalau seandainya informasi ini kita lihat dan ada karain data-datanya maka hendaklah kita hati-hati ya kita berhati-hati di dalam hal tersebut begitu juga misalkan ada orang yang memberikan informasi kepada polisi. Oh, di tempat sepulan ada pelaksanaan judi misalkan. Ya. Maka bagi yang berwajib baik kepolisian atau kelurahan misalkan atau kecamatan atau pemerintahan setempat dia wajib untuk melihatnya, wajib untuk me meninjau jika di situ ada kemaslahatan syariah. Tapi yang dimaksud kita di atas tadi adalah hal-hal yang tidak ada kemaslahatan syariahnya. Wallahu alam. Tabayun dalam masalah namimah apakah boleh? Boleh kita bertabayun. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika seandainya ada berita yang datang dari orang yang fasik, namam adalah orang yang fasik. Maka hendaklah kita minta penjelasan cross check kembali. Kalau seandainya itu ada kemaslahatannya, tapi kalau seandainya tidak ada kemaslahatan untuk kita, untuk apa kita bertebayun? Akan menghabiskan waktu aja. Ya, dia bukan urusan kita kok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Merupakan kesempurnaan Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak berkepentingan dengan dirinya. Nah, juga ini permasalahan yang yang berat di tengah masyarakat kita juga adalah terlalu peduli kepada yang lain. Ya, sampai-sampai tidak ada urusannya dia ikut-ikut aja. Ah, ini dia kena dengan hadis ini. Ya. Wallahu taala mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau seandainya ada dalam penyampaian saya kekurangan dan kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah pada pagi ini eh, saya akan kembali ke Padang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang mutahabina fillah yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ada pertemuan karena Allah dan perpisahan kita ada perpisahan karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berkah ilmu sehingga ilmu itu bisa kita amalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Demikian terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.